bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana? tawa ria penuh canda, serta cinta kasih yang penuh liku liku kehidupan dari dua insan manusia. Ulan dari di bawah lari Mak Rompang. Huh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. memohon supaya Dari dicegah kepergiannya, Ramanda. Kau tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulan Dari Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinmu. Ikutilah episode ke-11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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara menemui Kirabumi untuk bertanya tentang kekecewaannya karena dia tidak bisa mencari Wulandari. Akhirnya, Kirabumi kasihan juga sehingga Kirabumi masuk ke dalam tubuh Batara. Lalu dibawalah Batara oleh Kirabumi menuju dusun Karang Angin. Di perjalanan, Mak Rompang juga sedang menuju dusun Karang Angin. Bahkan Mak Rompang sudah menggedor pintu dusun yang tertutup rapat pakai benteng yang kokoh. lebih dahsyat. Sehingga dusun kita bagi dilanda gempa. Kalau begitu, kita tangguhkan dulu persembahan ini. Hmm. Bawalah anak ini kembali ke tempat istirahatnya. Ya, uh, dia tidur pulas. Dia tidak tahu kalau sebentar lagi dia akan menjadi korban persembahan kita. Hmm, cepatlah. Akan aku lihat siapa yang kurang ajar itu. Iya. Hati-hati Batara. Jangan dilawan gerak gempa ini. ia kira bumi. Bergeraklah seperti biasa. Jangan dilawan arus gempa bumi ini. Arusnya keras sekali kira bumi. Tidak apa-apa. Kau tidak akan jatuh. Aduh, uh, jangan dilawan. Aku merasakan pukulan Mak Rompang menghantam tubuhku. Pukulan Mak Rompang bukan menghantam tubuhmu, tapi menghantam dusun karang angin. Tapi getarnya sampai kemari. Iya! Batara, Jangan balas menyerang. Dia menyerangku kira bumi. Bukan, dia tidak menyerangmu. Iya. Hei, Batara. Lari tempat yang tinggi. Kita sedang berada di antara langit dan bumi. Batara, kau hampir terlepas dariku. Iya. Batara, kau... kira bumi.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 Bagaimana rasanya, kan? Kepalaku tidak terasa pusing lagi. Untung aku lewat di sana, sehingga aku dapat menyambar tubuh Kang Batara yang melayang jatuh. Iya, terima kasih. Kepalaku sudah enteng. Mungkin Kang Batara sudah tertidur dengan pulas tadi? Uh, uh, uh, iya, mungkin juga. Apakah aku tidur lama? Hmm, kira-kira setengah hari. Lihat saja, matahari sudah di atas kepala kita. Oh, kalau begitu aku tertidur sejak tadi pagi. Iya, Hampir saja nyawaku melayang tadi. Kalau kau tidak menolongku. Sebenarnya, aku hanya kebetulan lewat. Seperti yang aku katakan tadi, bukankah tempat ini berada di dalam wilayah hilir sungai Batanghari? Iya ya. Uh, aku pernah melihat dasar lembah itu. Hati-hatilah, lembah itu dalam sekali. Iya. Kalau saja Kang Batara turun ke dasar lembah itu, maka aku tidak bisa menolong. Kenapa? Lembah itu di dalam kekuasaan orang lain. Aku justru ingin pergi ke sana, bukan ke dasar lembah itu. Kemana? ke dusun Angin, Lihat, bukankah itu dusun Karang Angin. Bukan. Itu hanya segumpal awan yang bergerak. Itu dusun Karang Angin. Mana ada dusun di atas awan, Kang Batara? Oh, Andita tampaknya tidak mau aku tahu mengenai dusun itu. Kang Batara? Aku ingin ke dusun Angin itu, tapi aku gagal. Aku gagal karena tidak mengikuti petunjuk kira bumi. Kang Batara sedang terkena ilmu sihir orang-orang penghuni lembah itu. Eh, eh, eh, Kang Batara mau kemana? Aku mau turun ke lembah itu. Lalu aku akan mencoba naik ke dusun Karang Angin. Jangan, Kang. Jangan. Lembah itu berbahaya bagi Kang Batara. Di sana Kang Batara akan tersesat. Di sana Kang Batara akan melihat hal-hal yang aneh. Kang Batara akan melihat istana yang bagus. Padahal di sana itu tidak ada apa-apa. Aku terkena ilmu mereka. Ilmu siapa? Kang Batara tidak percaya. Cobalah lihat dengan mata hati Kang Batara. Aku sudah melihatnya. Apa yang Kang Batara lihat? Di bawah sana tidak ada apa-apa. Tapi di atas awan itu ada dusun karang angin. Dan aku jatuh dari atas dusun itu, Andita. Kang Batara, Kang Batara jangan mengigau. Aku bicara sungguh-sungguh. Kalau memang iya, apa yang Kang Batara lakukan di atas sana? Kau tidak akan tahu apa yang aku lakukan di atas sana, Andita. Aku memang tidak tahu apa yang Kang Batara lakukan selama ini. Karena aku selalu berada di lembah meratap. Sambil menghibur hati yang pedih ini, aku bermain di atas air terjun. Aku bermain dengan rusa-rusa yang lepas mencari makan di padang rumput. Rasa-rasanya Andita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Atau dia pura-pura tidak tahu. Tapi mungkin juga Andita tidak tahu kalau aku sedang berupaya mencari kekasihku. Kalau dia tahu, tentu dia akan bertambah marah pada Bulan Dari. Bagaimana? Masih terasa sakit kan? Uh, sedikit. Kang Batara mau kemana? Aku mau ke Tegalsari. Tegalsari jauh dari sini, Kang. Aku tahu. Bagaimana kalau Kang Batara pergi bersamaku ke lembah meratap? Untuk apa aku ke sana? <laughs> Untuk mandi di air terjunnya. Biasanya rasa sakit cepat hilang terkena air terjun itu. Ah, tidak usah. Sakit kepalaku ini hanya tinggal sedikit. Tapi kepala Kang Batara luka. Kepalaku luka? Iya, Rabalah kening Kang Batara. Oh, iya. Aku sudah menyulap keningnya menjadi luka. Padahal tidak ada apa-apanya. Kenapa kau tersenyum terus melihat lukaku, Andita? Eh, tidak apa-apa. Kalau Kang Batara mau pergi, pergilah. Baiklah, aku akan pergi. <laughs> Hei. Oh, luka ini tambah berdarah. Kang Batara tidak jadi pergi? Lukaku ini tambah berdarah. Oh iya, Tapi tidak apa-apa. Uh, tapi aku harus ke Tegal Sari. hup! Batara kena aku permainkan. Biar dia sadar bahwa aku bukanlah gadis yang mudah dilupakannya. Ah, aku yakin dia tidak akan pergi ke Tegasari, tapi dia akan kembali kemari lagi.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 Guru ada di sini? Iya. Aku ingin saja berjalan mencari Wulan Dari kemari. Apakah Nyi Guru yakin kalau Wulan Dari ada di sekitar tempat ini? Entahlah. Tetapi hatiku merasakan begitu. Perasaanku mengatakan bahwa Wulan Dari berjalan ke hilir Sungai Batanghari ini. Eh, hey, Keningmu berdarah, Batara. Ah, iya. Aku tadi terjatuh. Darah terus keluar dari lukamu itu? Aku juga tidak tahu kenapa luka ini terus mengeluarkan darah. Lukamu besar sekali. Pasti kau jatuh dari tempat yang tinggi, Batara. Aku terjatuh dari atas sana. Dari mana? Dari atas sana. Ah, kau jangan bicara aneh-aneh, Batara. Betul, Nyi Guru. Tapi lukaku ini tidak mau kering. Jangan-jangan kau terkena sihir orang-orang yang membencimu. Aku rasa begitu, Nyi Guru. Ah, darah ini mulai mengalir masuk ke dalam mataku. Mari aku obati. Eh, bagaimana rasanya ditekan begini, Batara? Huh? Uh, eh, huh? Tidak apa-apa. Tenanglah. Nah, darahnya mulai berkurang. Ah, terima kasih, Nyi Guru. Selesai. Bagaimana? Belum juga ada hasilnya. Belum, Guru. Tetapi aku yakin bulan dari ada di sekitar tempat ini. Aku bahkan sangat yakin. Darahnya kembali mengalir. Uh, maaf, Guru. Aku mau merebahkan diri dulu di sana. Kepalaku masih terasa pusing. Kau datang lagi? Iya, aku datang lagi. Kau ada di mana? Aku tidak melihat wujudmu. Aku berada di lembah meratap. Kau sudah sampai di sana rupanya. Iya, maaf. Akulah yang membuat luka di kening Kang Batara. Luka yang bukan luka sebenarnya. Hah? Peganglah lukanya. Tidak ada lagi kan? Oh, kau permainkan aku. Itu hadiah untuk orang yang sedang bingung. Iya, juga sebagai pengganti salam pertemuan kita. Karena sudah lama sekali kita tidak bicara seperti ini. Hmm, iya, lukaku sudah hilang. <laughs> aku harap Kang Batara tidak marah. Aku tidak marah, tapi kau sudah membuat aku cemas dengan lukaku tadi. <laughs> Buat apa kau ganggu Batara, Andita? Buat apa kau lupakan dia pada urusan yang sedang dia lakukan? Siapa yang menyuruhmu, ha? Aku sendiri, Ramanda. Kau pasti disuruh Lambanu supaya mereka punya waktu banyak untuk menghadapi Marompang. Aku ingin Kang Batara tetap seperti sekarang ini. Lupa dengan segala urusan dengan kekasihnya. Kau lupa bahwa urusan Batara kini juga menjadi urusanku. Kalau kau ikut campur, berarti kau akan berhadapan dengan aku sendiri. Oh. Ramanda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 Kira Bumi masih memarahi anaknya, sedangkan Andita tampaknya tidak begitu peduli. Dia tetap bermain ayunan di dasar lembah meratap, sementara rusa-rusa berkeliaran bebas mencari rumput. Nah, pendengar yang berbahagia, Marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.